Kemudian di halaman 44 tentang mad farku ini meneruskan kajian tentang tentang mad ini di resumenya itu ada di halaman nomor 11. Tuh ya, nomor 11 mad farku. Mad farku ialah mad badal. Oh, kalau di resume saya sudah sudah diurutkan. Nomor 9 mad badal, mad badal ialah baris berdiri adanya di alif. Ini kita bicara cetakan Indonesia, panjangnya dua harokat. Nomor 10 resumenya mad lajim mukhafaf kalimi ialah mad badal yang bertemu huruf mati. Nomor 9 bertemu dengan huruf mati. Nomor 9 apa? Mad badal. Sedangkan mad farku ialah mad parku, mad badal bertemu dengan huruf bertasdid. Ini sebetulnya mirip dengan mad laji musakol kalimi. Di sini mad badal. Kalau mad laji musakol kalimi mad tobi ketemu huruf bertasdid. Kalau mad farku, mad badal bertemu huruf bertasdid. Panjangnya enam harokat atau tiga alif gitu ya. Tuh, kul aa asalnya. Jadi kul azakarin. Kul a Allah jadi kul Allah. Itu mad farku adalah mad badal yang bertemu dengan huruf pertasdid. Mirip dengan mad lazim musakol kalimi. Bedanya, kalau mad lazim musakol kalimi, mad tobi ketemu huruf bertasdid. Kalau mad farku, mad badal bertemu huruf yang bertasdid. Di diktat C ada di halaman 30 tentang mad farku ini. Sedangkan nomor 13 mad tamkin. Mad tamkin ialah Eh, sebetulnya kalau kita cermati sama seperti matobi tidak beda. Hanya matamkin ini agak spesifikasi khusus untuk huruf-huruf yang iaknya ada dua. Ya matamkin ialah mat yang terdiri dari dua huruf ya yang bertemu dalam satu kalimat. Ada dua ya. Sedangkan ya yang pertama berbaris kasroh dan bertasdid dan yang keduanya mati. Panjangnya dua harokat. Itu contoh nomor satu. Eh, sedangkan nomor 2 sampai 6 itu uh, panjangnya 2 sampai 6 harokat ya ada lagi itu. Sama sepertinya seperti mad di sukun. Di resume kami, matamkin ini ada di nomor 16. Apa itu matamkin? Ialah dua ya yang bertemu dalam satu kalimat atau satu kata. Yang pertama berbaris kasroh dan bertasid bertemu dengan ya mati. Panjangnya berapa? Dua harokat satu satu alif. Ada juga yang panjangnya dua sampai enam harokat, satu sampai tiga alif. Ah, dibuat satu alif juga sama orang satu sampai tiga alif kok ya. Itu. Jadi matamkin kalau menemukan dua iya bertemu dalam satu kata, kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya dalam satu kalimat. Ada dua iya dalam satu kalimat, iya yang pertama berbaris kasroh dan bertasdid ketemu ya mati itulah mad tamkin. Mana? Huyitum tuh. Ada dua iya dalam satu kata Kenapa bahasanya kalimat? Bahasa Arab kata itu kalimat. Huyitum. Ada dua ya. Ya pertama berbaris kasroh dan bertasdid. Ketemu ya mati itu. Huyitum. Ya dua ya. Ya yang pertama berbaris kasroh bertasdid ketemu ya mati. Itu panjangnya satu alif. Sedangkan nomor dua sampai enam itu satu sampai tiga alif atau dua sampai enam harokat. Ya disamain juga nggak apa-apa. Wan nabiyyin dua iya yang bertemu dalam satu kalimat ya yang pertama berbaris kasro dan bertasid ketemu ya mati ummiyin tuh ya illiyin hawariyin nasraniyin kalau ibu dan bapak jeli ini tidak beda dengan pelajaran mad adidli sukun kan kalau huyi itu dengan matobi kan matobi sama kan huruf berbaris kasro dengan ya mati nah, ini mad tobi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad ada sukun. Hanya karena kalimatnya dua ya yang bertemu dalam satu kalimat, di mana ya yang ber pertama berbaris kasroh dan bertasjid ketemu ya mati, maka namanya bukan mad ada di sukun di sini, jadi mad tamkin. Ya lupa-lupa dikit cuma disebut madari disukun juga nggak ada masalah. Yang penting bacanya betul. Hanya segi penamaan itu bukan madari disukun di sini. Tetapi ini mad tamkin, mirip dengan mad alif disukun, sama persis seperti mad alif disukun ya. Gitu, hanya karena dua ia yang bertemu dalam satu kalimat di mana ia yang pertama berbaris kasroh dan bertasid ketemu ia mati, maka tidak disebut mad alif disukun lagi yang ini. Ini disebut mad tamkin. Panjangnya sama pasti seperti madari ari disukun. Ah, kalau lupa dibaca seperti madari ari disukun juga nggak masalah. Yang penting membaca Al-Qur'an itu benernya, bukan pinternya. Kalau pinter fardu ain, eh fardu kifayah untuk kita bisa mengajarkan kepada yang lainnya. Sedangkan ismam ini bacaan la mauna la ta Tak mana dibaca la tak manuna ya asalnya la manuna menjadi la ta'manna itu ada bunyi wow seperti itu ismam ini hanya di kalimat di kata ini saja di surat Yusuf ayat ke 11 la tak manuna asalnya ya la ta'manuna jadi la ta'manna itu Uh, kajian tentang ismam ini tidak begitu begitu banyak karena hanya ada di surat Yusuf ayat 11 saja. Sedangkan imalah ini juga hanya sekedar eh, keilmuan saja. Ibu dan bapak sebaiknya tidak make, tidak tidak mempergunakan ini. Kalau belum mantap betul keilmuan tajwid, keilmuan tahsin dan baca Al-Qur'annya. Karena kalau kita tidak tahu, baca ini seperti orang lagi bercanda. Orang Betawi kan ente mau kemana? Nah ini sama, logat aja. Imala ini bismillahimajoroha, wa mursa majrehe, wa mursehe gitu kayak waduhe itu kalau kita belum sampai pada ilmunya jangan dulu. Tetapi yang segi keilmuan kita tahu itulah namanya imalah. Itu. Ya, imalah hanya ini saja menurut uh, eh, kiraat haf, hafaz ya. Uh, kan tetapi kalau menurut Kisai, Abu Amir, Hamzah dan Warosi, imalah itu banyak seperti yang sering kali dikumandangkan Ustadz Muammar ZA gitu kan dulu waktu he gitu walali saja tapi kalau yang nggak tahu mah seperti bercanda padahal memang ada ilmunya bagi kita sebaiknya tidak dulu ha, tapi segi keilmuan oh tahu kalau orang ada baca seperti itu itu imalah namanya seperti ente mau kemana kan betawi itu gitu punya gaya gitu <laughs> gitu ya baik itu segi keilmuannya tajwidnya